Pada kajian kita kemarin kita sempat menukilkan ucapan dari Quraisy. Fadahnu na'budul malaikata wal yahudu ta'budu Uzairan wan nasara ta'budul masiha Isa ibni Maryam. Fahal haulai ma'ana finnar? Kami menyembah malaikat dan Yahudi menyembah Uzair, Nasara menyembah Al-Masih Isa bin Maryam. Apakah mereka akan bersama kami pula di dalam neraka? Terkait dengan ayat yang kita sebutkan pada surah Al-Anbiya pada ayat ke-98 dan seterusnya dari yang sudah kita bahas. Ini adalah ucapan dari Ibnu Az-Zab'ari atau Ibnu Az-Zib'ari yang sempat kita sebutkan namanya kemarin dan beliau ini Ibnu Az-Zib'ari awalnya adalah uh, seorang penyair Quraisy, penyair Makkah bahkan dikenal sebagai orang yang paling fasih di antara banyak para penyair Makkah yang kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada beliau dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baik keislaman beliau radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fi din azzakumullah pada kesempatan kajian kita di sore hari ini kita akan membaca hadis yang ke-40. Topik hadis yang ke-40 ini adalah Adamu jawazil iktikal al-qada'i wal qadar wa tarku al-amal. Tidak boleh bersandar kepada al-qada dan al-qadar lalu meninggalkan amalan. Kata Imamul Mujaddid rahimahullahu taala Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Kata Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah dituliskan tempat duduknya di, di neraka dan tempat duduknya di surga. Qalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala?" Tidakkah kita bersandar saja kepada catatan kitab kita, pasrah saja kepada catatan takdir kita, dan kita meninggalkan amalan, qala, kata Rasulullah, <coughs> i'malu beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang ia diciptakan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adati, adapun barang siapa yang tergolong ahlus sa'adah orang yang akan berbahagia mendapatkan surga. Fa sayuyassaru li amali ahli sa'adah. Maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang yang berbahagia. Wa amma man kana min ahli syaqawati adapun orang yang tergolong dari orang-orang yang akan sengsara fasayuyassaru li'amali ahli syaqawah maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang-orang yang rugi dan sengsara. Thumma qara'a kemudian beliau membaca firman Allah fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari Muslim. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah لما ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على إثبات القضاء والقدر tatkala الشيخ Muhammad rahimahullah menyebutkan dalil-dalil tentang penetapan al-qada dan al-qadar maka beliau kemudian menjelaskan di dalam pembahasan ini, di dalam hadis yang dinukil ini, bahwasanya tidak boleh bersandar kepada amalan eh, kepada takdir dan meninggalkan amalan. Pasrah kepada catatan takdirnya lalu tidak mau beramal. Tetapi yang sepantasnya bagi seorang muslim adalah untuk beramal dengan amalan yang akan bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Serta tidak bersandar dan tidak pasrah, terjatuh ke dalam pemikiran dan prinsip bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Baik orang beramal ataupun tidak, ini prinsip yang salah tentunya. Tidak boleh bersandar dan pasrah bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Maka sebagaimana seseorang tidak pasrah dan tidak bersandar dalam urusan dunianya kepada al qadha dan al-qadar, maka tentunya demikian pula dalam urusan akhirat. Tentunya tidak boleh seseorang pasrah bersandar kepada catatan takdir karena kita pun tidak tahu apa takdir kita. Karena sebenarnya barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan sesuatu dengan sebabnya. Mereka biasanya tidak bersandar dan pasrah dengan takdir dalam urusan dunia mereka akan berusaha bekerja keras mencari selalu memanfaatkan kesempatan tidak ada peluang sedikit pun, sedikit pun kecuali dia kejar untuk mendapatkan dunia dan keuntungan duniawi. Maka juga sama demikian urusan akhirat kita katakan demikian. Seseorang dengan fitrahnya menuntut untuk beramal, bekerja, berusaha untuk mendapatkan urusan dunia. Lalu bagaimana bisa ia mengabaikan amalan-amalan akhirat yang kemudian katanya dia bersandar kepada catatan takdir. Bersandar kepada catatan takdir. Ikhwadi fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di antara yang menunjukkan tentang betapa faqihnya Asy-Syaikh rahimahullah. Dalamnya pemahaman beliau bahwa tatkala beliau menyebutkan dalil-dalil tentang al-qadha dan al-qadar dalil-dalil tentang penetapan takdir maka beliau menyebutkan dalil-dalil tentang penetapan amalan dalil-dalil tentang penetapan amalan bahwa sewajibnya dan seharusnya bagi seseorang beramal dan tidak pasrah bersandar kepada catatan takdir. Sehingga beliau menyebutkan hadis ini yang menunjukkan bahwa hukum asal pada seseorang adalah tidak boleh untuk meninggalkan amalan dengan alasan bersandar kepada catatan takdir. Dan sungguh barakallahu fikum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dan menjelaskan di dalam hadis ini kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Setelah beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa setiap orang sudah dituliskan tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Lalu kemudian para sahabat menimpali dengan ucapan afala nattakilu wa nada'ul amala. Tidakkah kita pasrah saja ya Rasulullah dan kita meninggalkan amalan dan usah beramal. Boleh jadi kalau ini disampaikan kepada kita, kita pun akan bertanya demikian dan menyampaikan ucapan demikian dan ternyata telah diwakili oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. yang ternyata kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang kekeliruan pemahaman tersebut dan bahwasanya apa yang difahami sahabat dari ucapan tadi itu pemahaman yang keliru. Yang tentunya para sahabat tidak dibiarkan dalam kekeliruan dan kesalahan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing mereka. di mana Rasulullah memberikan bimbingan bahwa tidaklah ma tidaklah makna mengimani al-qada dan al-qadar berarti meninggalkan amalan. Bahkan beliau menerangkan bahwa hadis ini di dalamnya terdapat anjuran untuk beramal. Li'annal jannata la yadkhuluha illa man 'amila laha. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang memang beramal untuk mengejar surga. Dan bahwasanya neraka tidak selamat darinya kecuali naam orang-orang yang juga berusaha untuk menyelamatkan diri dari azab neraka dengan melakukan berbagai macam upaya terhindar dari perkara-perkara yang akan menjurmuskan dia ke dalam neraka. Lalu kemudian barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan ayat yang mulia Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra Adapun barang siapa yang memberi serta bertakwa dan dia Saddaqa bil husna membenarkan al husna yakni membenarkan al jannah meyakini al jannah fasanuyassiruhu lil yusra maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan jadi maksudnya jalan yang bisa mengantarkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala maka kata Syekh hafizahullahu taala Fadalla ala anna dukhulal jannati innama huwa bisababil a'mali. Maka menunjukkan bahwasanya masuk jannah itu, masuk surga itu dengan amalan. Wa anna dukhulan nari kadalika dan bahwa masuk neraka juga demikian. La sababul qada'i wal qadar fahasab bukan karena sebab al-qada dan al-qadar kemudian berhenti sampai di situ selesai. Al-qada dan al-qadar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ikut campur tentang urusan Allah. Yang menjadi urusan makhluk, menjadi urusan kita, dan yang sepantasnya untuk kita lakukan adalah beramal. Tugas kita ini saja. Urusan kita ini, urusan kita beramal. Yang sepantasnya kita beramal. Bukan mempersoalkan dan mempertanyakan tentang al-qadha dan al-qadar. Ikhwanifiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya yang ke-41. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu taala wa an Muslimin wa an Muslim bin Yasar al-Juhani qala Su'ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu an hadhihi al-ayah dari Muslim ibn Yasar al-Juhani beliau berkata <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Afwan Su'ila Umar bin Al-Khattab an hadhil ayah Umar bin Al-Khattab ditanya tentang ayat ini Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Ketika rokmu mengeluarkan dari Bani Adam Naam keturunan Adam dari sulbi mereka. Faqala Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha. Aku mendengar Rasulullah ditanya tentangnya. Faqala maka beliau berkata, Inna khalaqa Adama thumma masaha zahrahu biyaminihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Kemudian mengusap sulbinya dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu Lalu Allah mengeluarkan darinya anak keturunan Adam. Faqala Allah mengatakan khalaqtu haula'i lil jannah. Aku ciptakan mereka ini untuk menjadi penghuni surga. Wa bi'amali ahlil jannati ya'maluna dan dengan amalannya penduduk surga mereka akan beramal. Dengan amalan penduduk surga. Thumma masaha dhahrahu. Kemudian Allah mengusap sulbinya, punggungnya. Fastakhraja minhu dhurriyah. Kemudian mengeluarkan darinya anak turunannya faqala lalu Allah katakan khalaqtu haula'i linnar. Aku ciptakan golongan ini untuk neraka wa bi amali ahli nari ya'malun dan dengan amalannya penduduk neraka mereka akan beramal. Faqala rajulun lalu ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, fa fimal amalu?" Wahai Rasulullah, lalu mengapa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha idza khalaqal 'abda lil jannati Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila menciptakan hamba untuk menjadi penghuni surga, Ista'amalahu bi amali ahli jannah. Allah akan menjadikannya beramal dengan amalannya penduduk surga hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah yang hingga ia mati di atas amalan dari amalannya ahlu al jannah fayadkhulu fayudnam fayudkhilahu bihil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ia dengan itu dengan amalan itu ke dalam jannah. Dalam surga. Wa idza khalaqal 'abda lin-nari dan bila Allah menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni neraka ista'malahu bi 'amali ahli nar. Allah menjadikannya beramal dengan amalannya penduduk neraka hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli nar hingga ia mati di atas amalan dari amalan-amalan ahlun nar fayudkhilahu annar maka Allah masukkan ia ke dalam annar rawahu malikun wal hakim wa qala ala syarti muslim diriwayatkan Malik al hakim dan beliau berkata hadis ini di atas syaratnya muslim wa rawahu Abu Daud dan juga diriwayatkan Abu Daud min wajhin akhar dari sisi yang lain an Muslim ibni Yasar dari Muslim ibni Yasar an Nuaim bin Rabi'ah dari Nuaim bin Rabi'ah an Umar juga dari Umar radhiyallahu taala anhu Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah kata Syekh Al Fauzan hafizahullah menerangkan dengan ringkas hadis ini bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi amali ahli jannati ya'maluna dan dengan amalan ahlul jannah mereka beramal dengan amalan penduduk surga mereka beramal Lam yakul beliau tidak mengatakan khalaqtuhum lil jannah. Fahum yadkhuluna al jannah. Allah tidak mengatakan khalaqtuhum lil jannah, aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni surga, fahum yadkhuluna al jannah, lalu mereka masuk jannah. Wa inna maqala tapi yang dikatakan adalah wa bi amali ahli jannati ya'malun dan dengan amalan ahli jannah mereka beramal. Sehingga kesimpulannya apa? Fadalla ala annal jannata la tudkhalu illa bi'amalin. Maka ini menunjukkan bahwa surga tidak dimasuki kecuali dengan amalan. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah firmankan, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun karena sebab apa yang kalian amalkan. Di sini ada penyebutan amalan dan bak di sini bima kuntum ta'malun ay bak sababiyah. Karena sebab apa yang kalian amalkan. Demikian pula kalimat wa amali ahli nari ya'maluna dan dengan amalan penduduk neraka mereka beramal. Allah tidak mengatakan khalaqtuhum linnari, aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni neraka kemudian selesai. Tetapi Allah mengatakan wa amali ahli nari ya'malun. Wa amali ahli nari ya'malun dan dengan amalan penduduk neraka mereka beramal. Maka menunjukkan kepada sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali karena amalan sebagaimana juga tidak ada yang masuk neraka kecuali karena amalan pula yakni bukan semata-mata karena al-qada dan al-qadar bukan semata-mata karena ketetapan ketetapan takdir maka kesimpulannya terakhir kata Syekh hafizahullah. Fafi hadal hadithi maka di dalam hadis ini bayanu annahu la budda minal amali terdapat penjelasan dan keterangan bahwa diharuskan untuk beramal. Wala ya'ni hadha dan hal ini tidak ber, tidaklah berarti anna man qadallahu lahu annahu min ahli nar bahwa barang siapa yang telah Allah tetapkan untuknya bahwa dia termasuk dari penduduk neraka annahu yatrukul amala bahwa dia boleh untuk meninggalkan amalan alladhi yunjihi minan nar yang sebenarnya amalan itu bisa menyelamatkan dia dari dari neraka atau orang yang Allah takdirkan untuknya menjadi ahlul jannah. Kemudian dia boleh meninggalkan amalan yang akan menjadi sebab ia masuk surga. Fala buddha minal amal. Harus beramal. Harus beramal. Antum tahu barakallahu fikum para sahabat misalnya. Al-mubasyaruna bil jannah. Yang diberi kabar gembira masuk surga ada jaminan calon penghuni surga. Mereka tidak kemudian berleha-leha bersantai-santai, tidak semangat dalam beramal, bahkan bekerja keras. Bahkan bekerja, bekerja keras. Kata Syekh li'annal jannata la tudkhalu illa amalil khair karena surga tidak dimasuki kecuali dengan amalan baik. Wan naru neraka juga demikian. لا تدخلوا إلا بعمل الشر ia tidak dimasuki kecuali dengan amalan jelek fala yambaghi an al a'malu maka tidak sepantasnya tidak sepantasnya amalan-amalan itu di lalaikan. Dibiarkan, tidak dikerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan Syekh terkait dengan hadis yang ke-41. Kita semua berharap semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang ditetapkan menjadi ahlul jannah, menjadi calon penghuni surga.